sahabat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. yang ke-28 ini menampilkan Margaret sebagai Candalagati, Novi Mandagi sebagai Katini, Ashari sebagai Kigempang, Wenda Lubis sebagai Gohrupa, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Irem sebagai Sang Dewi, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang Candalagati dan Katini yang berhasil masuk ke dalam rumah Ki Gempang. Tetapi ketika keduanya telah sampai di ruangan depan, tiba-tiba Ki Gempang telah muncul di hadapannya. Perkelahian pun terjadi. Ketika perkelahian berjalan beberapa saat, kemudian dari arah pintu depan muncullah kurang lebih 40 orang anak buah Ki Gempang membantunya. Akhirnya secunguk-cecunguk ini tahu juga kalau di dalam ini, di rumah ini terjadi perkelahian. Nagati, bagaimana ini? Apakah kita akan tetap di sini untuk terus melawannya? Iya, kita tidak boleh tinggalkan tempat ini sebelum si kepala iya, tua itu iya, iya, mampus. Eh, tapi apakah kau yakin kita mampu merobohkan dia? Sementara anak buahnya musuh-musuhnya dengan mudah. Namun setiap kali musuhnya yang roboh dihajar, kemudian dari arah lain muncul lagi anak buahnya yang lain. Suasana di ruangan depan pribadi Ki Gempang jadi riuh. Tempat itu sekarang telah dipenuhi oleh cipratan-cipratan darah. Ki Gempang jadi geram melihat ruangan pribadinya jadi kotor dan rusak. Keuangan pribadiku jadi hancur dan berantakan. Ah, aku tidak senang tempat ini jadi porak-poranda seperti ini. Oh, rupa! kirim dua wanita setan itu keluar. Jangan biarkan mereka membuat kericuhan di ruanganku. Cepat! Baik, baik, Ki. Anak-anak, kirim mereka dengan panah agar keluar dari ruangan ini. Cepat! Ayo! Lima anak buah goh rupa yang menggunakan senjata panah kemudian segera menghunuskan anak-anak panah itu ke arah Katini dan Candalagati. Melihat itu, keduanya jadi terperanjat kaget. Gila, benar-benar gila. Sudah sampai sejauh ini laki-laki tua keparat itu membuat pertahanan untuk melindungi dirinya. Katini, Mau tidak mau kita harus keluar dari ruangan ini. Daripada lima orang bersenjatakan panah itu melepaskan panah-panahnya pada kita. Ayo! Hup, hup. Hit, Hit, hit, Ayo! Kejar keluar! Hajar mereka dengan panah-panah itu! Ayo! Ayo! dan anak-anak buahnya pun segera mengejar Candala Gati dan Katini keluar. Sementara Ki Gempang masih berdiri memandangi suasana kamar pribadinya dengan hati yang panas. Oh, orang ajar sekali. Oh, tempatku yang seharusnya bersih dan terawat rapi. Sekarang jadi porak-poranda. Oh, ah, aku tidak suka ini. Ini sama saja ingin membuat perhitungan denganku sampai mati. Baik. Baiklah, Candalagati. Aku tidak akan membiarkan kau pergi begitu saja. Kali, kali ini kalian berdua harus mati di sini. Jangan lepaskan panah dulu sebelum aku memerintahkan kalian untuk melepaskannya. Hup. Iya, iya. Korban banyak berjatuhan dari pihak Ki Gempang. Candalagati dan Katini tidak segan-segan melepaskan pedangnya ke sana kemari untuk membunuh musuhnya. Sementara itu di gua Karang, di mana Anting Wulan berada, saat itu Anting Wulan nampak tengah menghadap wanita agung atau Sang Dewi. telah berhasil menguasai ajian banyak cakrabuana tingkat akhir Mungkin sekarang kau ingin kembali ke dunia persilatan untuk melanjutkan rencanamu semula. Hamba Sang Dewi, iya hamba memang berniat ingin kembali ke dunia persilatan untuk melanjutkan rencana hamba. Hamba sangat berterima kasih sekali atas kebaikan Sang Dewi yang telah menurunkan ajian Banyu Cakrabuana tingkat akhir. Seandainya kau telah sampai di duniamu, Hendaknya kau pergunakan ilmu yang kau miliki itu untuk kebaikan. Tegakkan yang benar dan singkirkan picikan-kepicikan yang bersarang di hatimu. Jika ilmu yang kau miliki dipergunakan untuk kebaikan, niscaya ilmu itu akan terus mendekam di dalam hati kita. Hamba Sang Dewi, satu lagi, seperti yang telah kau janjikan padaku, yaitu ingin mengabdi sepenuhnya pada Mataram. Itu harus kau buktikan dan jangan sampai kau mengecewakan aku lagi. Sekarang, aku masih memberikan keringanan untukmu. Silahkan kau selesaikan urusan pribadimu. Tetapi setelah itu, kau harus kembali ke Mataram untuk mengabdi sepenuhnya pada Baginda Sanjaya. Amba Sang Dewi. Nah, aku rasa tak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Sebelum kau pergi meninggalkan gua karang ini, Apakah masih ada yang ingin kau sampaikan? Hamba kira tidak ada, Sang Dewi. Hanya sekali lagi, hamba mengucapkan terima kasih yang amat dalam pada Sang Dewi yang telah memberikan pelajaran ini. Dan juga menjamu hamba dengan begitu baik. Lalu, apakah kau akan berangkat sekarang? Benar, Sang Dewi. Hamba sudah begitu rindu dengan suasana darat. Baiklah. Pesanku, berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. Setelah Sang Dewi menepuk tangannya tiga kali, muncullah empat orang wanita pengawal pribadi Sang Dewi menghadap padanya. Empat orang pengawal pribadi itu pun segera membungkuk hormat. Pengawal, antar anting wulan ini sampai ke darat. Nah, anting wulan, kau bisa mengikuti pengawal pribadiku. Mereka akan mengantarmu sampai ke tepi pantai sana. Hamba Sang Dewi, eh, kalau begitu, sekarang hamba pamit Sang Dewi. Iya, silakan. Ting Wulan kemudian membalikan punggungnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Dengan diiringi empat orang wanita pengawal pribadi sang Dewi, Anting Wulan pun segera diantar ke tepi pantai selatan. Setelah melewati gulungan ombak dan hempasan angin laut yang dingin, akhirnya anting bulan pun sampai ke tepi pantai selatan. Empat orang pengawal pribadi Sang Dewi pun tersenyum, dan senyum itu adalah senyum perpisahan. Terima kasih atas kebaikan kalian yang telah mengantar aku sampai ke tepi pantai ini. Ya, selamat berpisah. Nyaman sekali rasanya setelah tujuh tahun meninggalkan daratan ini. Suasana di tepi pantai ini terasa begitu nikmat. Hmm. Langkah-langkah baru sebentar lagi akan kutapaki. Dan entah masalah apa lagi yang bakal kuhadapi. Kalau tidak salah, dari tepi pantai ini ada sebuah desa. Nah, sebaiknya aku ke sana saja. beberapa saat berdiri di tempat itu, Anting Wulan kemudian meninggalkan tempat tersebut untuk pergi ke sebuah desa. Sementara itu suasana di tempat Ki Kempang masih dalam suasana yang tegang. Candala Gati dan Katini masih terus bertahan untuk merobohkan anak-anak buahnya Ki Kempang. Dan sekarang, Katini yang berada tak jauh dari Candala Gati, kelihatan ia mulai terdesak. Ya, ya, ya, ya, ya. ya. Bagus. Terus desak wanita itu. Iya, iya. Jangan beri kesempatan pada wanita itu hitam birang. Iya. Hei! Kalian huluskan panah itu pada wanita yang berhadapan dengan hitam birang. Cepat! Tiga orang yang menggunakan senjata panah kemudian menghunuskan pedang itu ke arah Katini. Sementara Katini yang tidak tahu ada bahaya yang mengancamnya, ia terus mengadakan perlawanan dengan Kitam Birang dan pada saat berikutnya. Kartini tidak sempat mengelak. Kurang lebih enam buah anak panah melesat ke bagian tubuhnya dengan cepat dan seketika itu juga tubuh Katini pun roboh berlumuran darah. Sakti segera memeluk tubuh Katini yang tergeletak tidak berdaya. Sementara anak-anak buah Ki Gempang mundur ke pinggir setelah mendapat perintah dari Ki Gempang. Suasana riuh jadi berhenti sejenak. Uh, Katini? Katini? Sungguh malang sekali nasibmu. Uh, Maafkan aku, Katini. Aku telah melibatkan kau dalam urusan pribadi ini. Uh. Ila kerti. Aku rela mati. As asal bisa membantumu. Bukankah itu sudah kesepakatan kita untuk melangkah? Sudahlah, Ragati. Mungkin ini sudah takdirku. segera memeluk tubuh kawannya dengan hati hancur. Tubuhnya sampai terguncang-guncang menumpahkan tangisnya yang teramat duka. Dan setelah beberapa saat Canalagati tenggelam dalam tangisannya, Tiba-tiba saja ia berdiri, kemudian segera menatap tajam wajah Ki Gempang yang berdiri di teras halaman rumahnya. Bangsat kau Gempang! Kau telah membunuh kawanku. Aku tidak terima ini semua. Kau harus bertanggung jawab dengan nyawamu. Kelihatannya kau sangat menderita sekali. Apa boleh buat? Itulah akibatnya bagi orang-orang yang berani mengusik dan mengajak-ngajak tenanganku. Kau lihat, ruangan pribadiku. Hah? Sekarang tempat itu berantakan dan sudah tidak jelas lagi bentuknya. Apakah ini pun tidak membuatku sedih atau sakit hati sepertimu? Cih, bangsat! Aku tidak butuh semua kata-katamu. Yang jelas, kau harus bertanggung jawab atas kematian kawanku ini. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dulu kau telah membunuh ibuku, orang yang kucintai. Dan sekarang, sekarang kau bunuh kawanku, orang yang telah banyak membantuku. Aku sakit hati, Gempang. Kau harus Kau harus mati di tanganku sekarang juga. Canda Lagati menyerang dengan membabi buta. Pedangnya dihunuskan ke sana kemari, seakan-akan tidak peduli dengan musuh-musuhnya yang lain. Canda Lagati terus berusaha mendesaki Gempang, hingga pada suatu ketika... Rasakan pisau-pisauku ini! Hujijah! <laughs> Tubuh Candalagati pun ambruk ke tanah ketika salah satu pisau Ki Gempang bersarang di kaki kirinya. Sekarang Candalagati tergeletak di tanah sambil memegang kakinya. Minggir! Jangan dulu kalian lukai wanita yang satu ini. Aku ingin bicara sebentar dengannya. Minggir! Minggir! Perlahan, Ki Gempang menghampiri Candalagati. Kemudian ia berdiri di hadapan wanita yang tidak berdaya itu. Ditatapnya dalam-dalam wajah Candalagati. Dan setelah itu, Ki Gempang pun tersenyum. Ah, bagaimana Nona Manis? Apakah terasa nikmat sekali pisau ke itu? Hmm? <laughs> Sekarang kau tidak bisa sesumbar apa-apa lagi. Hah? Dan sebentar lagi, kau akan segera kukirim ke neraka. Kau tahu bukan sekarang? bahwa Ki Gempang tidak bisa dianggap remeh. heh. Untung saja aku masih punya perasaan. Artinya sedikitnya aku masih mengakui kau sebagai anakku. Kalau tidak, mungkin kau pun sudah kunikmati seperti perempuan-perempuan lain. Iblis tua! Sekalipun aku dalam keadaan seperti ini, jangan kau pikir aku tidak sanggup melukaimu. kalau tiba-tiba saja Candalagati mengeluarkan sesuatu dari balik punggungnya. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan dilakukan oleh Candalagati? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.